Salawat serta salam Semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin rahimakumullah. Mengisi jadwal kajian rutin yang biasa disampaikan oleh Ustaz Mauludi Abdullah saya diminta untuk hadir pada malam hari ini dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas salah satu bab yang ada di dalam kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah meskipun sebenarnya kitab ini sangat pantas dan layak untuk dibaca oleh kaum muslimin secara keseluruhan akan tapi karena keterbatasan waktu maka mungkin bab ini saja yang bisa kita baca pada malam hari ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan kemudahan bagi kita semua untuk membaca dan mempelajari bab-bab pembahasan-pembahasan yang ada di dalam kitab tersebut. Karena ia membahas tentang tauhid, akidah yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim. kaum muslimin rahimakumullah bab yang kita maksud adalah bab qaulillahi ta'ala falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yushrikun Thank you. Bab Qaulillah Ta'ala Bab berkenaan atau yang berhubungan dengan firman Allah Subhanahu wa taala falamma atahuma saliha ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma fata'ala Allahu amma yushrikun dalam surat Al-A'raf ayat 190. Sebelum kita artikan saya ingin ada di antara kita yang bisa mengartikan. Falamma ma salihan ja'ala lahu syuraka'a ma atahuma. Fata'alallahu amma yushrikun. Ada yang bisa ngerti kan? Ini hmm, para pelajar bahasa Arab banyak kursus bahasa Arab dengaran atau yang sudah lama ngaji gimana Ustaz Jani Alfian ini banyak yang tak lama ngaji tapi tidak bisa ngaji kan Ya. Falamma atahuma salihan maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada keduanya seorang anak yang sempurna dalam ciptaan yang sempurna tidak ada cacat ja'ala lahu syuraka'a fi ma'atahuma keduanya itu kedua orang tua anak tersebut menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah karuniakan kepada keduanya keduanya yaitu orang tua, ayah dan ibunya menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala fima atahum atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada keduanya. Fata'ala Allahu amma yusyrikun dan maha agung Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka persekutukan. Ayat ini bercerita tentang dua orang hamba sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ummu Abbas radhiyallahu anhu yang sangat mendambakan kehadiran seorang anak. Akan tapi di saat itu pula mereka dihantui oleh rasa-rasa takut. Takut kalau seandainya terjadi sesuatu pada apa-apa yang mereka harapkan. Kalau seandainya mereka dikaruniakan istri dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kehamilan akan tapi tidak bisa melahirkan dengan baik mungkin mati duluan. Sang anak mati duluan. Atau kalau seandainya lahir nanti lahir dalam rupa yang tidak wajar sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Tatkala keduanya dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala anak salihan yang sempurna, ciptaannya baik. <coughs> Akhirnya keduanya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, melakukan syirik yaitu dengan mentaati syaitan yang dulu pernah menakut-nakuti mereka dengan memberi nama anak tersebut yaitu nama yang diperhambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan ja'ala lahu syuraka'a bima atahuma. Keduanya menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah karuniakan kepada keduanya. Kaum muslimin rahimakumullah, kita baca saja riwayat yang dibawakan oleh pengarang kitab di dalam bab ini beliau berkata wa an ibni Abbas fil ayah qal lamma taghashaha Adam hamalat فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لأجعلن له قرنين عين فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا tatkala di sini diceritakan bahwasanya orang yang dimaksud adalah Adam. Meskipun nanti ada keterangan yang perlu kita garis bawah dari Ibnu Katsir rahimahullah. Lama taghasyaha Adam hamalat. Tatkala Adam alaihissalam melakukan hubungan dengan istrinya, kemudian istrinya hamil rumah iblis, keduanya didatangi oleh iblis. Fa'al inni sahibukum alladhi akhrajtukuma minal jannah. Saya adalah teman kalian berdua yang telah mengeluarkan kalian berdua dari surga. La tuti'unnani Aula aja'alanna aj'alanna lahu qarnayn ayil kalian taati aku kalian taati perintahku atau aku akan buat anak kalian ini memiliki tanduk seperti tanduk kambing hutan Saya harus min saya fayashuqqah sehingga ketika anak itu keluar dari perut ibunya maka ia akan merobek-robek tubuh sang ibu wala af'alan wala af'alan dan saya akan lakukan begini begini begini dalam rangka menakuti keduanya Samiyahu Abdul Haris kalau enggak kalau seandainya kalian tidak menginginkan hal yang demikian, maka namai anak tersebut Abdul Haris kalau dia lahir. Dan Al Haris adalah nama syaitan. Fa'abaya ayyuti'ahu faharaja majitan. Akan tapi keduanya enggan untuk mengikuti perintah iblis tersebut sehingga ketika lahir Allah Subhanahu wa taala takdirkan anak tersebut meninggal. Tsumma hamalat fa'atahuma aidan faqal misla qawlihi fa'abaya ayyuti'ahu faharaja mayitan kemudian setelah itu istri hamil kembali yaitu Hawa. Kemudian datanglah iblis dengan tujuan seperti apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Itu untuk menakuti Adam dan Hawa. Akan tapi keduanya tetap enggan untuk mentaati perintah iblis. Fakharaja mayyitan tatkala melahirkan si anak pun meninggal. Seperti kejadian yang pertama. Tumma hamalat fa'ata fa'atahuma fa'zakara lahuma fa'adrakahuma hubbul walad fatammayahu 'abdal harith Fadhalika qawluhu ja'ala lahu syuraka fima atahuma. Kemudian Hawa kembali hamil untuk yang ketiga kalinya. Dan iblis pun mendatangi mereka berdua dengan tujuan yang sama seperti yang telah ia lakukan pada pertama kali dan yang kedua. Kemudian rasa iba, harapan agar si anak lahir dengan selamat mengalahkan segala-galanya sehingga akhirnya keduanya mengikuti apa yang dibisikkan oleh iblis memberi nama anak tersebut terkala lahir itu Abdul Harith oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala katakan ja'ala lahu syuraka ma atahuma. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada keduanya seorang anak yang sempurna, mereka berdua menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada keduanya. Hadis ini dikatakan oleh pengarang kitab diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Di dalam kitab Taisir Al-Azizul Hamid yang merupakan syarah atau keterangan dari kitab Tauhid di catatan kaki dikatakan qala al-hafiz Ibnu Katsir hadza atharun min athari ahli kitab ini adalah asar riwayat yang dinukil dari ahlul kitab yang dinukil dari ahlul kitab. Apa perbedaan antara asar dengan hadis? Siapa yang tahu? Asar dari sahabat, sementara hadis itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Maka ketika kita menemukan istilah-istilah seperti itu jangan terheran-heran atau jangan kebingungan asar itu riwayat dari sahabat adapun hadis itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau lebih detailnya hadis itu perkataan dan perbuatan atau sifat yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Adapun asar yaitu perkataan yang dinukil dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ada sebahagian para ulama yang memakai kata-kata atau istilah asar semakna dengan hadis, makanya kadang-kadang kita dengar dan ada asar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al asar an nabawiyah dinisbatkan kepada Nabi itu artinya bahwasanya mereka memandang atau memahami bahwasanya asar tersebut adalah persamaan kata dari hadis. Kalau seandainya dinisbatkan kepada sahabat, berarti dia bermakna bahwasanya itu adalah perkataan dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kita kepada perkataan Al-Hafidh Ibn Kathir mengomentari riwayat dari Abdullah bin Abbas tadi tentang penafsiran ayat atau cerita ayat tersebut. Beliau berkata, "Haga asarun min athari ahli kitab." Ini adalah athar riwayat yang dinukil dari ahli kitab. Dan riwayat kalau seandainya dinukil dari ahli kitab, apa sikap kita? Hah? Kalau seandainya kita mendengarkan riwayat dari alul kitab Bani Israel Boleh untuk disampaikan Akan tapi kalau seandainya kita tidak mengetahui Derajatnya Apakah dia sahih atau tidak Maka kita tawakuf tidak kita dustakan dan tidak pula kita terima. Silahkan disampaikan, diceritakan, akan tapi untuk dibenarkan atau didustakan sebelum ada keterangan atau penjelasan tentang kedudukan riwayat tersebut, maka kita tidak lakukan. Kata Ibnu Katsir, waqal rahimahullah Wa nahnu ala al Hasan al-Basri rahimahullah fi hadha. Dan kami di dalam menyikapi asar ini itu sama dengan sikap Al-Hasan Al-Basri salah seorang ulama wa annahu laysa al-murad min hadha siyaq Adam wa Hawa bahwasanya cerita tersebut atau riwayat tersebut tidak bermaksud menceritakan tentang Adam dan Hawa. Wa innamal murad min dzalika al musyrikun min Akan tapi maksud dari riwayat tersebut adalah orang-orang musyrik beberapa orang-orang musyrik dari anak cucu Adam, bukan Adam dan istrinya. Allah alam mungkin di antara alasan karena mustahil bagi seorang nabi untuk melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini atau asar ini menjelaskan atau menerangkan tentang hukum memberikan nama atau menghambakan seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi kepada syaitan iblis yang mana itu adalah merupakan salah satu perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala tutup ayat tersebut fata'ala Allahu amma yusyrikun. Dan maha agung Allah Subhanahu wa taala dari apa-apa yang mereka telah persekutukan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak menerima perbuatan syirik tersebut. Apa jenis kesyirikan yang dilakukan oleh keduanya yaitu syirkut ta'ah. Syirik dalam masalah ketaatan. Mentaati selain Allah Subhanahu wa taala atau mentaati makhluk dalam rangka berbuat maksiat melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang ia termasuk di antara syirik akbar tentunya. Oleh karenanya pengarang kitab menukil perkataan Ibnu Hazm Ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Mereka sepakat ijma' atas pengharaman segala nama yang diperhambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Itu para ulama. Mustahil orang-orang awam, seorang-orang yang tidak berilmu. Karena kesepakatan mereka atau ijma mereka tidak dianggap. Tidak ada nilainya di dalam Islam. Ini maksud di sini adalah kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat atas pengharaman segala nama yang diperhambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abdi Amr atau Abdul Ka'bah atau dulu Abdul Syam hamba matahari hamba Ka'bah atau nama-nama yang lain yang diperhambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ini perlu untuk diketahui oleh setiap muslim sehingga tidak tergelincir ke dalam kesalahan-kesalahan yang ternyata ia adalah merupakan bahagian dari syirik atau paling tidak zari'ah jembatan pintu menuju kepada kesyirikan. memilih nama atau mencari nama adalah merupakan salah satu pembahasan-pembahasan di dalam Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk mencari nama-nama yang baik untuk putra putri kita, sehingga beliau kadang-kadang mengatakan bahwasanya di antara nama-nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah, Abdurrahman. Kemudian beliau juga pernah menukar nama seorang ketika ia melihat nama tersebut tidak pantas, tidak layak. Ketika ada seorang yang ditanyai siapa nama engkau, kemudian ia menjawab atau semakna dengan itu yang berarti sulit. Kemudian Rasulullah SAW Alaihi Wasallam katakan, la anta sahal. Tidak, kamu bukan sulit, akan tapi kamu adalah sahal. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ganti namanya. Ini suatu pertanda bahwasanya Nabi kita yang mulia Muhammad SAW Alaihi Wasallam menaruh perhatian dalam masalah nama mengajarkan kepada kita untuk memperhatikan ketika memberi nama, mencari nama untuk putra-putri kita. Namun suatu hal yang sangat disayangkan banyak di antara kaum muslimin yang kurang memperhatikan bab ini. Sehingga kadangkala lebih senang untuk menamai anak-anaknya dengan nama-nama yang tidak jelas asal usulnya atau dengan nama-nama yang tidak memiliki makna atau arti hanya bertepatan mungkin lahir di bulan Agustus diberi nama yang ada gus-gusnya lahir di bulan Desember ada yang des-desnya apa maknanya apa maksudnya? Padahal di belakang itu kita berharap dalam pemberian nama tersebut ia menjadi doa untuk anak tersebut. Ada harapan di balik itu. Akan tapi tatkala penamaan-penamaan mengacu kepada hal-hal yang demikian, apa gunanya? Apa manfaatnya? Dan lebih parah lagi Sebahagian kaum muslimin lebih bangga untuk menamai anak-anak mereka dengan nama-nama orang-orang yang suka gemar untuk melakukan maksiat. Atau nama-nama yang gemar atau sering dipakai oleh orang-orang kafir di dalam menamai anak-anak mereka. Ini suatu pertanda bahwasanya banyak di antara kaum muslimin yang kurang menaruh perhatian dalam bab ini. Padahal Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan bab tersebut. Lihatlah dari awal ketika sang anak atau si anak akan lahir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu mauludin yuladu ala tentang masalah akikah diakikahkan pada hari yang ketujuhnya kemudian wa diberi nama kemudian apa yang telah kita ceritakan tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menukar nama seseorang yang tidak sesuai atau tidak layak untuk dipanggil dengan nama tersebut. Rasulullah SAW juga pernah menukar nama seorang sahabat yang dulunya dinamai Abdul Syams, budak matahari atau hamba matahari. Karena ia adalah merupakan salah satu bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini satu keliruan yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Bahkan yang agak menyedihkan lagi ketika si anak lahir dan diberikan dengan nama-nama yang baik tersebut sebagian orang tua beralasan sulit untuk dipanggil sulit untuk menghimbaunya dengan nama-nama tersebut karena kita bukan bangsa Arab lidah kita tidak terbiasa dengan bahasa-bahasa tersebut atau si kakek nenek dari si anak berkomentar dengan demikian. Bentuk kesalahan juga dalam masalah ini ada kecondongan untuk mau baik sehingga memilih nama-nama yang bernafaskan Arab karena Arab ini identik dengan Islam. Akan tetapi tidak tahu pula apa makna dari kata-kata tersebut. Sehingga mohon maaf kalau seandainya ada yang namanya seperti itu, kalau seorang yang kita kenal, ada yang namanya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia di dalam bahasa Arab, kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia, dia bermakna kezaliman yang sangat banyak. Tak nah, coba anak dikasih nama dengan kezaliman yang sangat banyak. Kita doakan supaya dia suka berbuat zalim, melakukan perbuatan zalim yang banyak. Tatkala dia besar, jangan-jangan menjadi durhaka pada orang tua. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala takdirkan orang yang punya nama tersebut alhamdulillah sampai saat ini kita ketahui dia baik dan peduli terhadap dakwah. Meskipun nama tersebut tidak layak, tidak pantas untuk diberikan kepada seorang muslim seperti nah, Ini tentang pemberian nama yang harus diperhatikan oleh setiap muslim. Apa sebabnya? Yang pertama karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kudwatuna teladan kita dalam masalah ini sudah menaruh memusatkan perhatian terlebih dahulu sehingga beliau mengganti nama beberapa orang sahabat sahabatnya. Kemudian beliau juga berkata bahwasanya ahabul asma nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah Abdurrahman. Kadang-kadang sebagian kita beralasan dengan alasan-alasan yang mengada-ngada. Abdullah ada banyak, Abdul Rahman dah banyak John banyak juga banyak juga tidak ada masalah Robert banyak juga namanya Robert ketika lahir diberikan Robert dah banyak ini tidak ada masalah ketika ketika tapi ketika akan diberikan namanya Abdullah atau Abdul Rahman alasan-alasan tersebut muncul nah ini Kemudian setelah itu kembali kita kepada apa yang dikatakan oleh Ibnu Hazm sepakat para ulama bahwasanya haram atau atas pengharapan pengharaman nama yang diperhambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti Abdul Amr Abdul Ka'bah dan yang semisal dengan itu. Hasha Abdul Muttalib. Selain Abdul Muttalib. Muttalib bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muttalib berarti penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ibn Hazm mengatakan kecuali Abdul Muttalib. Akan tapi pengarang kitab Al Aziz Al-Hamid menggarisbawahi atau mengomentari kata-kata Ibn Hazm ini pengecualian terhadap nama Abdul Muttalib artinya boleh untuk dinamai dengan nama Abdul Muttalib fihi nazar perlu untuk diteliti perlu untuk dikaji perlu untuk dicermati lagi di antara alasan-alasan orang-orang yang membolehkan pemberian nama dengan Abdul Muttalib yang padahal itu adalah merupakan salah satu bentuk penghambaan kepada selain Allah karena Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan wa ana ibnu Abdul Muttalib dan saya kata Rasulullah SAW adalah anak dari Abdul Muttalib. Maksud anak di situ adalah cucu dan saya adalah cucu dari Abdul Muttalib. Nabi SAW mengakui. Nah, ini di antara alasan-alasan orang-orang yang mengatakan bahwasanya penamaan Abdul Muttalib adalah merupakan pengecualian dari apa yang telah dimukadimahi oleh Ibnu Hazm tadi. Akan tapi kata Pengarang kitab pengecualian tersebut perlu untuk dikaji. Apa sebabnya? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan hal tersebut bukan bertujuan untuk membenarkan penamaan atau penghambaan diri kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tapi ketika beliau menyebutkan tersebut, menyebutkan itu, tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk memberitahukan nama dari kakeknya. Yang tentunya tidak mungkin bagi beliau untuk mengganti-ganti nama si kakek atau kakeknya. Karena kakeknya memang sudah dikenal dengan nama Abdul Muttalib dan Nabi yang mulia Muhammad SAW ingin memberitahukan dan dalam rangka pemberitahuan bukan untuk memberi nama. Kalau untuk memberi nama maka yang semestinya selagi nama tersebut diperhambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak layak diperhambakan kepada selain Allah. Akan tapi kalau seandainya dalam bab al-ikhbar untuk pemberitahuan menceritakan maka itu boleh seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau memberitahukan tentang nama kakeknya atau ketika beliau menceritakan siapa beliau cucu dari siapa beliau maka beliau ceritakan wa ana ibnu Abdul Muttalib ini bantahan untuk orang-orang yang membolehkan memberikan nama dengan Abdul Muttalib atau mengecualikan uh, Abdul Muttalib dalam bab yang kita maksud yaitu larangan untuk penghambaan nama kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab Taisir al Aziz Hamid pengarang kitab juga menyebutkan beberapa sahabat-sahabat yang juga dijadikan alasan oleh sebagian orang bahwasanya pengambaan nama kepada selain Allah boleh untuk dilakukan. Di antaranya ada sahabat yang dinamakan dengan Abdul Syams. Kemudian ada juga dinamakan dengan Abdul Rukana. Akan tapi dijelaskan oleh pengarang kitab Taisirul Aziz Al-Hamid bahwasanya sahabat yang namanya Abdul Syam sebenarnya pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nama tersebut sudah ditukar menjadi Abdullah. Kalau tidak salah diantaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang juga di antara nama-namanya dulu menurut sebagian ulama ar yang bahas tentang perawi-perawi hadis di antaranya di antara nama-nama adalah Abdul Samad. Kemudian dirubah menjadi Abdullah. Ada juga nama sahabat yang dikatakan Abdul Abdul Yazid Abu Rukana. Akan tapi pengarang kita menjelaskan bahwasanya penamaan atau pengambaan nama Abu Rukana ini kepada Yazid itu tidak tepat, tidak benar. Yang inti dari keseluruhan itu apapun alasannya apakah karena para sahabat karena para sahabat pernah menamakan, menghambakan nama mereka kepada selain Allah? Atau karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan perkataan atau sabda yang pernah beliau sebutkan ke tadi yang telah kita sebutkan, itu wa ibnu Abdul Muttalib. Apapun alasan mereka, kesemua itu tidak tepat kalau seandainya itu dijadikan alasan bahwasanya penghambaan nama kepada selain Allah Subhanahu wa taala boleh. Makanya Ibnu Hazm mengatakan sepakat para ulama atas pengharaman segala nama yang diperhambakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara hal-hal yang juga dapat kita ambil pelajaran sebagai pelajaran dari bab ini betapa giginya setan atau iblis di dalam menjerumuskan Bani Adam, anak cucu Adam ke dalam kesesatan. Tidak bisa langsung menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ia giring ke arah-arah itu paling tidak ke arah agar ia memperhambakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyatnya tipu daya setan. Begitu dahsyatnya upaya dari iblis, setan untuk menjerumuskan Bani Adam, anak cucu Adam. Maka sebagai seorang muslim sudah semestinya lah kita untuk berhati-hati dan selalu berusaha untuk menjauhi tipu daya setan. Karena tidak hanya satu bentuk jalan yang ditempuh oleh setan untuk menjerumuskan Bani Adam ke jalan mereka atau ke jalannya. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullah mengarang sebuah kitab yang memuat upaya-upaya atau berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh syaitan untuk menjerumuskan Bani Adam agar mereka terjatuh di dalam kesesatan. Sebagai seorang muslim yang cinta kepada agamanya, cinta kepada dirinya agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan, yang selanjutnya akan berakibat kepada neraka jahanam. Maka sudah semestinya lah kita untuk berusaha agar selalu menjauhkan diri kita, keluarga kita dari segala macam bentuk tipu daya setan, dari segala macam bentuk rayuan-rayuan setan. Kemudian dengan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu membimbing kita, memberikan restu kepada kita agar selalu berada di atas jalan yang hak. Karena kalaulah seandainya Nabi kita yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum, yang terjaga dari dosa, yang syaitan pendampingnya telah ditaklukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala telah ditaklukkan olehnya sehingga tidak bisa untuk mempengaruhinya. Kalaulah seandainya Nabi kita yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti itu sifatnya masih tetap berdoa meminta kepada Allah agar selalu dibimbing dan ditetapkan di atas jalan yang hak maka kita orang-orang yang jauh berada di bawah Nabi kita yang mulia Muhammad SAW dalam kadar keimanan dalam amal lebih pantas lagi tentunya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sujudnya, tatkala beliau sujud, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan di atas jalan yang hak. Makanya sebagai seorang muslim yang cinta kepada agamanya dan dirinya, sudah semestinya lah kita untuk berupaya ke arah itu agar tidak terpengaruh, tertipu oleh tipu daya setan. Kemudian saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hati. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa untuk membolak-balik hati. Berdoa kepadanya meminta agar menetapkan hati kita di atas jalan yang hak, di atas jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Selalu membimbing kita kepada jalan yang hak. Memberikan kepada kita keistiqomahan. Agar selalu berada di atas sunnah. Berada di atas jalan yang hak. Inna wali dhalika wal qadiru alaih. Itu saja kajian kita untuk malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan atau apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi amal saleh bagi kita semua. Kita tutup saja langsung kajian kita tanpa ada tanya jawab. Uh, kalau tanya ada silakan nanti dilanjutkan Ustaz Mauduli langsung sebagai pemegang majelis taklim atau pengisi inti dari majelis taklim ini silakan ditanyakan kepada beliau langsung. Sesudah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.